Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di manapun Anda, bahagia rasanya kita kembali masuk di bulan suci Ramadan 1431 Hijriah. Tepatnya hari ini adalah tanggal 1 Ramadan. Mudah-mudahan Anda semua sehat dan puasa kita ke depannya ini Allah senantiasa berikan kemudahan serta e, kelancaran dalam menjalankan ibadah di bulan suci yang mulia ini. Puji syukur kehadirat Allah, salawat juga salam selalu kita curahkan karibaan Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashab ashabihi ajma'in. Nah, di bulan suci Ramadan ini di program dakwah agama Islam kita akan membahas judul tentang puasa dan ketakwaan. Barangkali ini juga ada uh, kaitannya dengan ayat yang selalu kita ingat pada saat bulan suci Ramadan yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 yang pada intinya adalah puasa ingin menjadikan hamba-hambanya menjadi hamba yang bertakwa. Nah, hadir bersama kita di sini narasumber dari Kementerian Agama karena program dakwah agama Islam ini juga merupakan kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan TVRI. Dan narasumber kita adalah Bapak Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi Beliau adalah Kepala Subdit Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam. Assalamualaikum Ustaz Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Pak? Alhamdulillah. Atau sahur Pak? Afiat. Sudah sahur. Ini masih kenyang ini. <laughs> masih kenyang. Mam naon sahur teh? Ayam. Ya. Ayam kampung. Ayam kampung. Ayam pertama ya. Baik, bersama kita juga di sini ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al Amanah Ciledug Tangerang, pimpinan Ibu Haja Sri Tuti Rahman. Mawati, Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Kalau di Ciledug bahasanya bahasa Sunda juga ada ya? Ada ya, tapi yang ini masih bahasa Jakarta ya, Betawi ya. Oh Betawi, sehat Bu ya? Baik, sudah mulai puasa hari ini? Dan sahur nggak ketinggalan semalam? Jangan-jangan gak dibikinin sahur nih karena udah ke TVRI ini. <laughs> Dan juga bersama kita ada grup Hadroh Al Munawaroh Ciledug pimpinan Bapak Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. <laughs> Apa kabar sehat? Oh, kalau jam segini sih masih sepi ya Pak, antar udah siang udah lewat semua. <laughs> nah pemirsa mudah-mudahan Anda menyimak dengan baik karena insya Allah kita akan menemani Anda hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Baik Ustaz Nandi, ini kaitan dengan puasa dan ketakwaan karena mensinyalir dalam surah Al-Baqarah 183 bahwa puasa memang la'alakum tatakun agar kita semua menjadi manusia yang bertakwa. Tapi kan semua ada uh, prosesnya kita gitu. tidak langsung kita puasa tetapi puasa hanya sekedar makan minum apa itu juga akan menjadi manusia yang takwa silakan uh, para <clears throat> pemirsa televisi Republik Indonesia di mana saja Anda berada serta ibu-ibu dan adik-adik dari hadroh ya hmm. yang berbahagia tidak ada ucapan yang paling pantas kita ucapkan pada pagi ini kecuali ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan lagi pada kita untuk memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin. Amin gitu, Bu. Amin. Sekali lagi mudah-mudahan di bulan yang barokah ini Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin. Terpaksa ini ya. <laughs> Karena udah ditegur. Para pemirsa televisi yang berbahagia bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mentaklifkan, telah mewajibkan kepada kita bermacam-macam ibadah. Ada ibadah itu yang Allah wajibkan kepada kita setiap hari seperti sholat yang lima waktu. Ada ibadah itu yang Allah wajibkan kepada kita setahun sekali seperti zakat. Bahkan ibu-ibu ada ibadah itu yang hanya Allah wajibkan kepada kita seumur hidup satu kali. Yaitu ibadah haji. Ya. Nah dari tujuan ibadah ini bermacam-macam. Kalau untuk sholat Aqimis sholata Inna sholata tanha anil pahsya wal munkar Dirikan oleh musolat Supaya dengan sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar Itu untuk sholat hmm. Sedangkan untuk zakat Khud min amwalihim sodakotan tutohirum watu zakihim biha Yang fungsinya Zakat itu untuk membersihkan diri muzaki daripada sifat serakah, kikir, koret, kumed, kedengkut, merengkel, cap jahe, buntut kasir. Ya. <laughs> Bahasa Indianya meregehese, bahasa Padangnya sempilinan seke. Nah, bahasa Padang. Kemudian membersihkan harta kita dari percampuran hak antara hak kita dengan hak fakir miskin. Karena pada harta kita itu ada hak orang lain. Hmm. Ya Sedangkan untuk haji liyashhadu manafi'alahum wa yadkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Supaya para jamaah haji itu mampu mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari prosesi ibadah haji yang dilakukannya. Dalam ibadah haji itu Mbak Lili banyak ungkapan-ungkapan yang perlu diterjemahkan. Fokus kita pada pagi ini adalah tentang puasa. Hmm. Puasa itu la'an lakum tatakun. Al ah, mudah-mudahan supaya kalian itu menjadi orang yang takwa. Nah, bagaimana puasa kita itu supaya mengantarkan kita menjadi orang mutakin? Karena sorga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang takwa. Uidat lil mutakin sorga itu disediakan untuk orang-orang yang takwa. Karena ini kita baru hari ini kita melaksanakan ibadah puasa. Semalam telah diketok palu oleh Menteri Agama, ya. Itu sidang isbat namanya, sidang penentuan tanggal 1 Ramadan diketok tiga kali. Tok tok tok. Nah, ibu-ibu taraweh di masjid, di musola, ya. Nah kemudian hari ini kita mengawali puasa Ramadan ya satu Ramadan 1431 Hijriah dan alhamdulillah Mbak Lili semua umat Islam ya khususnya di Indonesia alhamdulillah sekarang sama ya sama deh ya awal Ramadannya tanggal 1 ya gitu. Hmm, ya iyalah. Ya. Dan insya Allah nanti ya lebaran akan sama yaitu tanggal 1 bulan Ya, ini ini ini yang sangat menggembirakan kita. Ya. Hari setelah Jumat, hari Jumat sama. Ya, hari Jumat sama. Ya, alhamdulillah ya. Nah, sekarang bagaimana puasa kita ini supaya jadi orang takwa kita? Mm -mm. Ya. Yang pertama, awas ya, para pemirsa siap-siap di rumah ya. Ini sambil habis sahur kita hmm. mendengar ceramah nih. Iya, betul. Yang pertama puasa itu harus dibarengi dengan namanya imsak. Hmm. Apa ibu-ibu? Insya. Ini mohon maaf para pemirsa televisi ya, ibu-ibu yang di studio sengaja saya ajak bicara. So, kalau tidak diajak bicara khawatir mereka bicara sendiri. Ya. <laughs> Terpaksa dia bicara. Imsak. Apa itu imsak? As-saumu bimakna al-imsak. Puasa itu yang imsak. Imsak itu artinya menahan. Ya. Menahan apa? puasa di dalam Islam tidak hanya diartikan menahan haus dan lapar saja. Ada orang meludah, melulu lagi puasa. Di lantai ludah, di dinding ludah. Coba, ah, Pak. ini udah melulu puasa saya. Ya. Susah nampung. Ya. Jadi puasa itu bukan hanya menahan haus dan lapar. Kalau puasa hanya diartikan menahan haus dan lapar, saudara-saudara kita yang beragama Hindu saudara-saudara kita yang beragama Buddha itu mereka lebih kuat menahan haus dan laparnya dari kita. Mereka biasa tidak makan tiga hari tiga malam, ya, pada agama Hindu itu. Bahkan untuk menjadi resi, untuk menjadi ulama dalam agama Hindu itu harus kuat tidak makan tujuh hari tujuh malam. Ya. Juga pada orang-orang yang biasa mengambil ilmu kadikjayaan seperti ilmu lampah lumpuh, serat jiwa, waringin sungsang dan cipta dewa. waringin sungsang aja sih. Ada atau ilmu halilintar menyambar bukit yes. Iya. sebagaimana yang dimiliki oleh Wiro Sableng dua Prema dua Wiro kasih. 212. Ini harus nggak makan tujuh hari tujuh malam. Apalah artinya kita dari setengah lima sampai jam enam Ya, betul. Itu pun banyak ibu-ibu ini yang puasanya mengancam atau balas dendam. Biar siang saya nggak makan tapi awas nanti malam. <laughs> Ke pasar itu udah dipesan oleh suami. Nanti jangan lupa ya, itu beli apa semangka, beli pepaya, buah-buahan dikumpulkan, ya. Beli semangka, dukuh, delima, kesemek, bernuk, Bu. Ya. <laughs> dibeli buat buka ada ibu-ibu, Pak Ustad, Pak Ustad, saya katanya kalau buka makan itu nanti aja habis isa. Kenapa Bu? Saya Pak Ustad uh, minum 16 aja kenyang. <laughs> Iya. ya gelas. Kadang-kadang minuman itu ada enam macam, ada air putih, air teh, ya, keno, bajigur, ya, roson. Kemudian itu oh. Bu uh, apa? kopi ya, uh, sirup ya. Ya, totok totok dulu pertama masuk air putih langsung itu kopi langsung cendol udah cendol bajigur ya gimana <laughs> jadi bukan ini kata sabda nabi malam yada kaulal zuri wal amalu bihi palaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amu wa syarabuh Barang siapa yang tidak menahan ucapan-ucapan bohong, ucapan-ucapan kotor dan perbuatan-perbuatan curang, menipu orang, ya. Menyakiti orang sebetulnya bagi Allah tidak perlu orang itu menahan haus dan lapar. Ya. Bukan itu. Rasulullah SAW bersabda <coughs> ya, Kalau nggak puasa saya kasih minum Pak ini Aduh. <coughs> <laughs> Homsu hisalin tang kudus tahun Ada lima macam, bukan lima perkara, lima macam. Iya. ya, jangan lima perkara, lima macam. Dapat merusak pahala puasa. Yang pertama al berdusta. Suami baru ke WC lima menit, dompet udah acak-acakan. <laughs> Begitu pulang dari WC, suami nanya, ini kok dompet kaca-kaca kan? Nuduh, nuduh. Saya nggak pernah buka-buka dompet suami. Itu bohong. <laughs> Ya? Iya. Pak Ustaz nanti kita juga <laughs> dulu biar ibu penasaran sudah datang waktu subuh. Oh, iya. Kan habis sahur kita sholat subuh ya gitu. Baik, ibu nanti lanjutkan baru satu tuh alkitab bu, contohnya yeah. dompet suami <laughs> tadi. nah pemirsa nanti kita lanjutkan bahasan ini kami akan mengingatkan kepada anda semua bahwa sudah tiba waktunya azan subuh nanti untuk anda yang berada di daerah khusus ibu kota Jakarta dan sekitarnya dan kami uh, himbau kepada anda tetap menyaksikan acara ini hingga pukul 5.30 waktu Indonesia bagian barat nanti karena tema kita sangat menarik ini kaitannya dengan masalah puasa dan ketakwaan bersama narasumber kita Bapak Dr. Andes Haji Nanti Naksabandi. Kami akan kembali selepas azan subuh berikut ini. Masih bersama kami dalam program dakwah agama Islam kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan TVRI dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja mengikuti dan baru saja selesai menaikkan ibadah sholat subuh. Bahasan kita atau judul kita hari ini adalah tentang masalah puasa dan ketakwaan bersama narasumber kita Bapak eh, Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi, Kepala Subdit Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan bersama kita di sini juga ada Ibu-ibu dari Majelis Salim Al-Amanah Ciledug serta Grup Hadroh Al-Munawwaroh Ciledug Tangerang. Baik Ustaz tadi tadi bahwa ada lima macam yang bisa merusak uh, nilai atau puasa kita yaitu yang pertama al al berdusta. berdusta, berbohong ya, silakan. Ya. Yang kedua, Bu, anamimatu. Hmm. Anam mengadu domba. ya. Ya. Menyebarkan kabar palsu supaya orang bermusuhan, ya. Yang ketiga, al-ghibatu, menggunjing orang ya. Tapi biasanya yang suka mengunjungi orang bapak-bapak ya, ibu-ibu sih jarang. <laughs> Alau kezibat ya. Ya, yang keempat wayaminul zur, sumpah palsu atau berlaku curang. Hmm. Nah, itu terjemahannya berlaku curang, ya. Yang kelima wasirsalun nabri ila maharrama melepaskan pandangan kepada yang dilarang oleh agama. Jadi mata kita harus dijaga, ya jangan nonton infotainment, nonton sinetron aja sedang puasa itu, ya. Atau misalnya ya banyak orang ya cuci mata sedang puasa, ya sambil ngabuburit, sambil uh, olahraga, cuci mata, nah itu ya itu merusak pahala puasa. Jadi harus imsak, terutama hati kita harus bersih, jangan ada rasa iri dengki, hasad terhadap orang lain ya. Kemudian juga perilaku kita harus jujur. Nah, itu puasa. Karena orang puasa itu sekalipun sendiri kita haus, kita lapar, tidak mau makan makanan sendiri karena dilarang oleh Allah. Nah, nanti apalagi kita makan memakan milik orang lain, mengambil harta orang lain. Itu. Jadi yang pertama imsak. Yang kedua, ibu-ibu para pemirsa televisi, hendaklah untuk menuju puasa kita supaya takwa itu hendaklah dibarengi dengan qiyamul lail. Summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa itu ai ila ibtida'il lail atau juga para ulama mengatakan juga dengan ibadah malam, salat malam, ya. Jangan ada pertentangan di antara kita ya itu setback mundur ke belakang dalilnya sholat malam itu man koma romabona imanan wahtisaban gupirolahu matakod damamin dambi siapa yang sholat malam begitu terjemahan bebasnya Siapa yang sholat malam di bulan Ramadan Karena iman Dan Karena Allah Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini tidak berbicara rakaat. Ya. Jadi alangkah disesalkan kalau ada masih yang berebut soal rakaat, ya. Ada kadang-kadang yang delapan, witirnya tiga, ya, tiga pun tidak disekalikan. Itu bagus. Ada yang dua puluh, witirnya dua dulu, baru satu, bagus, ya Bahkan di Mekah itu ibu-ibu ya, di belakang masjid itu di Masjidil Haram itu ada yang beberapa orang itu tarawehnya itu 30 rakaat. Hmm. Satu rakaat satu juz ya. Masya Allah. Satu juz. Sampainya sampai sahur itu. Hmm. Kalau ibu-ibu ikut gempor kaki ibu ya. <laughs> ya. Uh -uh. Itu ada yang jadi itu masalah sunat itu. Misalnya ibu sudah taraweh, mau sholat malam lagi, boleh, nggak ada larangan. Taraweh itu hanya ada pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan nggak ada taraweh. Iya. Misalnya ibu bulan sawah, kucluk kucluk kucluk kucluk itu bahasa apa ya? Bahasa itunya uh, ujuk-ujuk, ujuk-ujuk bahasa Betawinya. Bahasa Arabnya pajatan, bahasa Inggrisnya suddenly. Hmm, ya, uh, <laughs> suddenly. Jadi ibu kucluk-kucluk ke masjid ya, bulan sawah. <laughs> Ditanya sama marbot, "Mau mana Bu? Mau Ah, ini jangan-jangan si ibu do overdosis, kelebihan <laughs> makan obat. Tarawih itu hanya ada pada bulan Ramadan. Sedangkan sholat tahajud ada pada semua bulan. Ya. Jadi misalnya ibu nih tarawih di musola, ya, atau di masjid 8 atau 20. Nah, ibu kalau mau ada mau nambah, nggak usah ikut witir dulu duduk aja ya karena ada hadis lawit rani fil laila hmm. tidak ada dua witir pada satu malam atau ibu ikut witir nanti tahajud tidak usah witir lagi hmm. jadi dalam dalam masalah-masalah sunnah itu masuk ijtihad para ulama pemikiran para ulama yang penting sholat hmm. ibu capek karena yang paling yang paling repot coba di bulan Ramadan bapak apa ibu yang duluan bangun bapak apa ibu? Ibu. Yang duluan bangun tuh ibu-ibu itu berat. Berat. Tugasnya dari mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami, ya. <laughs> itu tugas ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kadang-kadang dibangunkan aja susah, ya. Nah, itu. Jadi Ibu ah kuatnya berapa saja. Ibu-ibu tuh mau di masjid boleh, mau di rumah juga boleh. Hmm. Bagi ibu-ibu. Ya, abdolus sholat fil bait. Sebaik-baik sholat di rumah. Maksudnya sholat sunnah. Ya, ibu mau sholat di rumah juga enggak apa-apa. Ya, yang penting sholat. Jadi enggak usah ribut. Ya, tegang urat leher. Ya, antara penduduk asli dengan pendatang penduduk asli ingin terawih 20 pendatang ingin terawih 8 ribut akhirnya di masjid kata orang-orang yang nggak sholat, untung saya nggak suka sholat. <laughs> Kalau saya nggak sholat bisa ke bawah-bawah. Ya. Nah, yang penting lakukan dengan cuma masalahnya bu, jangan pilih-pilih masjid, jangan pilih-pilih musola. Enak loh di sana di al, di al muhajirin, enak di sana Ustadz aceh imamnya dari Tasik. Itu Fatihah dia mah cepet sekali nafas katanya. <laughs> Bahkan ada orang kulhu dibagi tiga, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu ahad. Allahu akbar. Irit amat. Salat itu perlu husu. Hmm. Ya, perlu husu. Ya. Dan Aduh. itu harus memperlihatkan karena mohon maaf. Ya, coba semalam kan terawih banyak tuh, ya Kawan-kawan kita tuh ya, ada Udin, Jajat, Nang, Jarkasi, Sutisna, Aceng, Baban, Asep. Itu pada terawih. Yang tadinya biasa nggak ke masjid, tapi kalau Ramadan mah ke mas, masjid. Maka jangan dicampuri nih anak-anak ya. Dalam itu ibadah, ibadah ya. Ada orang Bu nggak biasa ke masjid. Istrinya ke masjid terus, suaminya main gapleh melulu. Kata istrinya, "Bang, ke masjid dong, Bang. Ini orang Betawi nih." Bang, isi ayo ke masjid dong bang, ayah malu sama Pak Ustadz Dikatain sama Pak Ustadz tadi katanya yang nggak sholat mah kebo katanya. <laughs> Ayo dong bang. Giliran yang rejek orang Betawi. Iya. Akhirnya kata suaminya, saya bukan kagak mau sholat, saya kagak bisa, tahu gak? katanya. Bang, kata bininya, gampang, sholat mah kesana lagi ngikutin orang, nanti lama-lama juga bisa, katanya. Udah iya, iya. besok saya nekat-nekat dan mau ke sholat mau ke masjid, katanya. Sholatlah dia di barisan belakang. Padahal dia nggak biasa so, sholat. Ingat kata istrinya bahwa sholat itu ngikutin oh, orang. Ya. Begitu dia sujud, kata temennya, tumben nih kawan saya sholat nih, ya. Oleh temennya begini ke depan, ya. Uh. Dia ingat kata istrinya, sholat itu ngikutin oh. Dia ke depan gitu lagi, ya. Yang di depan ini orang tua. Ini anak kurang ajar, gitu. Dia ditendang kakinya ke depan, ke belakang oleh yang belakang ditarik dia narik lagi ke depan beres-beres sholat ditanya sama bininya bang gimana sholat waduh sholat itu kurang-kurang gede tenaga repot nah, jadi makanya tolong ah. ini ibadah kepada Allah harus dilakukan secara khusyuk ya jangan main-main, jangan bercanda yeah. ya dalam sholat itu ya. Nah, itu. Yeah. Jadi yang kedua sholat malam. Yang ketiga memperbanyak sodakoh. Hmm. Jadi kalau kita ke masjid ke musola sholat taraweh ada kotak lewat itu bukan minta ditepak-tepak. ada kotak lewat tepak, lewat lagi tepak. Ya. yang ngisi lama sekali. Kata yang sepuluh ribu lu aja yang lima ribu masuk lo tapi yang ribu lu aja yang seribu akhirnya yang seratus <laughs> ya masuk itu itu pun ibu uangnya logam masih ada bekas kerokan ya pelit sekali ya jadi bulan ya? Ramadan itu harus sodako nah kalau ada teman suami setengah enam belum pulang tahan kita Biasanya para suami, para bapak, temennya datang setengah enam senang karena ada temen mau buka di depan di rumah kita, hmm. ya. Tapi kadang-kadang istri kita, ibu-ibu, ada tamu setengah enam belum bulan puasa belum pulang, alisnya udah nyingsat. <laughs> alisnya naik. Itu tamu gini hari belum pulang, tahu orang mau buka. Karena biasanya jatah kolok itu sudah diatur buat si Dede, si Dedi, si Dodo, si Dudu, ya. Padahal kalau ada tamu buka di rumah kita, maksudnya para pemirsa buka puasa ya, bukan buka baju ini hmm. ya. Ada orang buka di rumah kita, kita itu akan mendapat pahala seperti orang yang puasa itu. Walaupun seteguk air atau sehisap susu. Hmm. Ya. Nah. Jadi itu. Nah, sehisap, sehisap air aja, buka ya. Tapi tetap orang itu puasanya nggak kurang. Jangan sampai kita takut-takutin. Ayo kamu buka di rumah saya, habis ya pahalamu. <laughs> Dia tetap dapat pahala. Itulah maka Ramadan itu namanya big sale, big sale. Aha. Ya, big sale. Ebral pahala. Ebral besar. Siapa yang mengerjakan perbuatan sunnah Allah samakan dengan pardu. Siapa yang melakukan ibadah pardu Allah lipat-lipatkan sampai 70 kali lipat. Hmm. Kenapa Allah obrol pahala di bulan ini? Menyadari karena umur orang Indonesia, umur umat Nabi itu pendek. Hmm. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak lebih daripada usia nabinya. Nabi kita berusia berapa? 63. 63. Nah, kita pun para pemirsa televisi ya dan ibu-ibu yang studio umur kita itu tidak jauh dari nabi kita hmm. malahan kata dulu ada menteri kesehatan pernah mengatakan kewajaran hidup bangsa Indonesia itu hanya untuk 60 tahun itu pun untuk pegawai swasta dan para pedagang. <laughs> Sedangkan untuk pegawai negeri dan BUMN idealnya cuma 58. Astagfirullahaladzim. 56 pensiun, 57 stres, 58 setruk langsung stop. <laughs> Sedangkan akhirat panjang dan panjang tiada berujung itu. Oleh sebab itulah Allah lipatkan pahala betul, untuk betul. membekali jadi setting tabungan ini untuk membekali hidup yang panjang, hidup yang tiada berujung itu. Hmm. Ya, nah, jadi perbanyak sodako. Ya. Ibu-ibu mau nanya katanya. Yang keempat satu lagi, ya, ya? yang satu lagi. Ada ada, ya. ada enam, ada enam. Hmm. Yang keempat itu hendaklah memperbanyak baca Al-Qur'an. Ya. Kalau di luar Ramadan orang baca Quran, alif lam mim, alif dibalas sepuluh kebaikan. Hmm. Lam dibalas sepuluh kebaikan, mim dibalas sepuluh. Tapi di bulan Ramadan alif lam mim, alif dibalas tujuh 70 hmm. kebaikan. Jadi kalau ibu bolak-balik itu aja alif lam alif lam itu sudah dua sepuluh ya. Itulah hebatnya bulan Ramadan. Maka Rasulullah memberi kabar gembira kepada para sahabat bahwa Ramadan akan datang. Begitu ya. Jadi ibu ada ibu-ibu datang kepada saya. Saya banyak ngajar ibu-ibu. Hmm. Pak Ustad, ini saya sakit gula, Pak Ustad, mata saya udah nggak lihat. Saya hanya tidak bisa baca Quran, tapi saya hafal surat Yasin. Ya Bu, kata saya, perbanyak aja surat Yasin di bulan Ramadan ini. Datang lagi ibu-ibu yang lain. Pak Ustaz Yasin mah, saya mah kepanjangan, saya mah apanya cuma ayat kursi. Ayat kursi bu, perbanyak ayat kursi. Datang lagi ibu-ibu, Pak Ustaz, ini saya udah kurang jelas mata saya. Saya cuma apanya kulhu, Pak Ustaz. Kulhu, yang banyak, kulhu aja. Hmm. Datang lagi ibu-ibu, Pak Ustaz, nenek-nenek. Saya apanya cuma bismillah saya. Bismillah perbanyak. Hmm. Datang lagi bu, ada orang. Pak Ustaz, saya mah bismillah aja nggak hafal. Ibu pulang aja ke Jawa. Pulang pulang sana. Wis ngidul baik saya bilang. Namanya ngidul fitri, ngidul pulang wis ngidul. Ya, sono Cilacap Purwokerto ngapa-ngapa situ. Makan tuh saya bilang. Mendoan, makan tuh serotok ya. Jangan di Jakarta kalau bismillah aja nggak hafal. Buat apa? Bikin macet aja ya. Jadi masa ada orang Islam bismillah aja enggak bisa. ya. Perbanyak baca Quran ya yang kelima ibu oh masih ada lagi perbanyak ya. baca doa mm -hmm. di bulan Ramadan perbanyak baca doa. baca doa doa apa pertama istighfar ya atau biasanya dibacakan ashadu alla ilaha illallah astagfirullah as'aluka ridho kawal jannah wa a'udzubika bika nar atau min sahhatika nar ya jadi kita mohon ampun kepada Allah di bulan ini dan juga kita mohon sorga serta minta dijauhkan dari neraka. Ya. Sebab tempat kembali kita Bu Lili hanya dua setelah kita di dunia ini. Parikun fil jannah wa parikun sa'ir. Hmm. Sekelompok akan masuk neraka, sekelompok akan masuk sorga. ya. Maka kita minta di bulan ini, ya Allah, kami minta sorga dan minta dijauhkan dari neraka, ya. Dunia ini terbatas. Kita waktu lahir, ada waktu lahir, ada waktu berakhir. Kita ini sudah lahir. Tinggal nunggu waktu ber berakhir. Nah, ini adik-adik ini yang hmm. pemain apa ini? Hadro. Hadro. Itu jangan dikira nggak mati, Dek. Lama-lama ada mati juga. <laughs> ya. Nah, ini Oke, okay. <clears throat> menarik ya, Bu ya. Sebenarnya sih pengen terus sampai selesai nih Pak dia aja kita nggak usah nanya gitu. Iya. <laughs> nanti, nanti di anu aja di apa di atau habiskan dulu ya. Oh. Yang terakhir di bulan <laughs> Ramadan itu perbanyak itikaf. Oh, perbanyak itikaf di masjid mm. ya. Itikaf ibu-ibu juga boleh itikaf tapi di belakang ya. Nah, hmm, boleh bercampur belak-belakan barang bareng nggak boleh ya di masjid. Wala tubasyirhuna wa antum aqifuna fil masjid mm. ya. Nah disitulah untuk merenung lebih-lebih ibu pada akhir-akhir uh, Ramadan ya mm -hmm. 10 terakhir ya. Yeah. Biasanya kita nih malam-malam pertama tadi malam tuh rame yang terawih mm -hmm. ya tapi nanti ya kelas terakhir itu yang kami malah di mall hmm. ya. Hmm. Oh, yang belanja dia. Ya. Jadi bukan malam Lailatul Qadar malah malam Lailatul Qadar. Ya. Nah. Jadi itu perbanyak 6 ya, ya etika. untuk kunci takwa itu. Jadi pertama adalah imsak, imsak. kedua adalah uh, qiyamul lail, sedekah, sedekah, baca Quran, baca Al-Quran, doa, dan doa, wirid ya, sikap. Etikaf. Etikaf. Baik, ada itu, 6 supaya takwa kita ya, puasa ya. meraih ketakwaan itu. Proses untuk mencapai ya. takwa. Ya aku ada enam langkah ya, ya enam Baik langkah. kita jeda dulu Kita dengarkan dulu lagu yang pertama dari grup Hadro Al Munawara Nanti Bibi juga ada kesempatan setelah ini bertanya ya. Pemirsa kita simak berikut eh, lagu yang pertama dari Al Munawara Silakan. Ya. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di program dakwah agama Islam kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan TVRI dan eh, kita masih membahas tentang masalah puasa dan ketakwaan yang tadi juga sudah begitu banyak disampaikan narasumber kita Bapak Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi dari uh, Kepala Subdit Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam Kementerian Agama dan di sini juga ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al Amanah serta grup Hadroh Al Munawaroh dari Ciledug Tangerang. Sekarang kesempatannya ibu-ibu tadi sudah ada enam usaha atau enam hal yang harus dilakukan oleh kita selaku umat manusia atau uh, umat Islam untuk bisa mencapai kepada takwa ketika berpuasa. Silakan ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Novi dari Majelis Taklim Al Amanah. Ibu siapa? Tajur Ibu Novi. Novi. Iya. Novi. Dari Majelis Taklim Al-Amanah Ciledug Tajur. Hmm. Begini Pak Ustadz yang saya mau tanyakan. Sebetulnya bagaimana tertib berbuka puasa itu Ustadz? Azan dulu, langsung berbuka puasa, apa azan dulu, doa, azan, lalu berbuka puasa? Oke. Okay. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi setelah Ibu Novi, silakan. Nanti dari Hadrat yang mau tanya juga apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya, nama saya Ibu Rohayati dari Majelis Taklim Alamanah Ceduk Tajur. Hmm. Saya mau bertanya ke Ustaz derajat takwa keistimewaannya itu seperti apa? Sekian hmm. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dari Hadroya. Ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz? Namanya siapa dulu? Tertarik ya, iya maaf. Nama saya Ramli dari iya. Pondok Kacang Majelis Alim Al Munawwaroh. Mm mm-hmm. uh, eh, tadi saya tertarik dengan pembicaraan Pak Ustaz mengenai uh, bahasan ilmu ini susah <laughs> tadi. Jadi pengen nanya uh, ini gibah kamu ya maksudnya. Hmm. Sebab ngomongin teman juga cuman mau ngomongin teman untuk uh, apakah sah atau tidaknya gitu puasa karena darurat gitu. Oh, iya, pertanyaannya? Nah, pertanyaannya gini, apakah puasa uh, kayak ngamalin ilmu-ilmu begitu kemudian digabungkan dengan puasa wajib? Uh, merusak enggak tentang uh, puasa wajibnya gitu. Iya. atau bagaimana hukumnya gitu ini. Hmm. Sekian itu saja yang saya tanyakan. Hmm. Uh, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bu Novi. Yang pertama berbuka. dari Ibu Novi hmm. ya. Ibu Novi <laughs> itu tentang adab berbuka. Iya. Jadi ada adabnya berbuka atau dalam ilmu fikih disebutnya sunnah berbuka puasa. Ya. Pertama, berbuka puasa itu adalah e, harus masuk waktunya dulu. Ya, kalau belum masuk waktunya jangan buka bu ya. Nah, jadi masuk waktunya. Jadi biasanya ditandai kalau itu itu tok tok tok tok tok dur dur dur dur dur dur dur dur tok tok, tok tok tok dur tok. Nah, ya, itu. Kalau di kampung saya begitu. Dur tok. Nah, dur tok. Itu hendaklah berbuka pertama adalah dengan air atau yang manis ya kurma atau apa ya Nah ketika berbuka itu adalah berdoa Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftortu dahabadom'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah itu kalau yang panjang. Kalau yang pendek, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala bika abtartu bi rahmatika ya rahmin. Yang penting berdoa, ya, berdoa. Bismillah, ya. Nah itu. Jadi pertama tuh kemudian harus disegerakan. Begitu datang waktu jangan ah ntar aja saya mah ini kan ngurusin orang lain nih, ngurusin nggak boleh jadi harus segera ya walaupun eh, seteguk air ya tadi atau seisap susu atau sebutir kurma ya Nah itu harus segera dengan yang manis-manis. Jangan langsung buka tuh pakai jamu batu, ya. Atau lagi makan bernet, ya. Nah, makan buah berenuk, makan salak, ya. Ya. Ustaz, apa katanya? Berenuk itu ada di pinggir kali biasanya, ya. <laughs> Nah. Jauh ya. amat, ya. Buahnya gede, Bu, ya. Nah jadi sunahnya dengan air atau yang manis-manis Baca bismillah, baca doa ya nah setelah itu ya kalau yang adin ya, adan saja terus itu baca doa adan terus sholat kan gitu ya nah, itu adabnya sama dengan adabnya sahur sahur itu juga tasyaharu fa'ina fis sahuri barokah ya Nah, sahurlah kamu karena pada sahur itu ada barokah ya boleh minum atau sedikit apa ya itu jadi orang puasa jangan uh, terus wisol, artinya wisol itu nggak buka ya hmm. walaupun kuat itu dilarang di dalam Islam. Hmm. Itu bunofi ya. ya. Yang kedua dari Ibu Rohayati bagaimana derajat takwa dan kebiasaan orang takwa ya. Jadi ini di dalam Al-Qur'an itu banyak supaya kita semua menjadi orang takwa. Orang takwa itu ini takwa ini banyak artinya, banyak artinya. Namun yang jelas, orang takwa itu adalah orang yang selalu berakhlak baik, berakhlakul karimah. Jadi dari puasa itu harus membentuk pribadi yang mutakin, pribadi yang taat asas, taat hukum, taat aturan, ya. Kemudian dia berbuat untuk dunia dan akhiratnya. Hmm. Jadi bukan untuk orang takwa itu baca tasbih aja terus ya di masjid aja nggak usaha padahal punya anak punya istri ya hmm. jadi usaha di dalam Islam mencari uang di dalam Islam bagian dari takwa itu sendiri cuma di dalam mencari harta itu harus dengan cara yang baik yang benar yang halal ya diberikan kepada istri ya kemudian sholat berjamaah hadir di majlis taklim menegur orang dengan baik menjawab sapaan orang dengan baik tidak mau mengambil milik orang. Hmm. Kan ayat puasa itu ditutup dengan janganlah kamu memakan harta diantaramu dengan cara yang batil, ya, dengan cara yang tidak halal, ya. Nah, ini jadi akan mengerem daripada perbuatan-perbuatan curang, hmm. perbuatan-perbuatan hmm. hmm. yang dapat merugikan diri kita, merugikan bangsa kita, merugikan negara kita, ya. Itu dengan perbuatan-perbuatan sudah tahulah ibu-ibu hmm. namanya ya yaitu korupsi orangnya pakai da si. akhirnya ditangkap poli si. kemudian masuk bu si. akhirnya ma si. nah, gitu. harta tidak dibawa ya harta tidak dibawa ya. nah kemudian Pak Romli ya hmm. Romli ini mohon maaf ya jadi di saya itu ada grup ya rombongan liar <laughs> rombongan liar tapi ditulisnya Romli ujungnya itu Romli tapi ini balik ya jadi ada puasa-puasa yang tidak sesuai sunnah Rasul ya jadi Rasulullah SAW itu adalah diturunkan diutus oleh Allah sebagai utusan Allah sebagai manusia ya jadi Rasulullah makan kita makan Rasulullah tidur kita tidur Rasulullah beristri kita beristri bersuami ya supaya kita mudah mencontohnya. Jadi ibadah itu asalnya haram. Al aslu fil ibadati haramun. Asalnya ibadah itu haram. Kecuali harus ada contoh dulu. Bagaimana sholat? Harus ada contoh. Jadi Rasulullah Allahu Akbar. Contoh tuh. Jadi jangan sholat Allahu Akbar. ya, tidak ada contohnya. Ya, <laughs> itu. Contohnya begini ya. Ya, contohnya begini ya atau misalnya allah Akbar. <laughs> Gak ada contoh, haram. Puasa juga begitu. Apa yang dimaksud puasa? Ya, yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dan ada niat. Rukun puasa ada dua, ya, yaitu niat dan menjaga dari hal-hal yang batal puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. matahari. Jadi jangan puasa kita dicampuri untuk mengambil ilmu kadik itu bukan cara kita. Bukan cara orang Islam, ya. Misalnya puasa, setelah puasa membaca mantra, pakai itu, pakai apa namanya menyan. Di, Wah, supaya nggak mempan dibacok. <laughs> Bul kukus tepung kamanggung kabatara kabatari kabatara susuk tunggal atuh cucur black pakaleng-kaleng balik di jampang tegering temuriang ya asihan sibu sitiis mantan ini bu ya ah. rut dia baru jan jan modo encan rut kabur hujan itu apa apa mandra ya itu jampe-jampe begitu nggak ada dalam Islam. Kalau itu baca ayat kursi, iya. ya, ah. baca akhir surat Al-Baqarah amanar rasulu, baca al-muawidatain untuk menolak sihir, ya. Jadi jangan dari barat sampai ke timur, buang air besarnya di darat, beroknya di ceboknya di sumur. <laughs> Nah itu bukan cara-cara Islam. <laughs> Ibu geli banget tuh. Itu dukun itu, dukun. Dalam Islam siapa yang percaya ucapan dukun tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Oh, ya. Sultannya bikin kita haus ya ketawa tuh. Cing, kolenya botok. Yang dari barat masuk, yang dari selatan masuk. Ya itu bukan cara-cara kita. Tidak diberi contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita baca misalnya Al Asmal Husna, ya. Kita baca istighfar perbanyak. Itu dalam ibadah puasa itu. Jangan dicampuri dengan bacaan-bacaan yang hmm. apa namanya itu tadi ya, ya. ketaruannya ya, kepada lugu kangjeng nambang mambang sirongkong sebenarnya nah itu iya. nilai puasa wajibnya bagaimana nah, Ustaz ancur ancur ya lancur ancur ancur Lahan asyrokta layah batan na'amalu oh. jika engkau syirik maka hancur semua amalmu ya Makanya ibu, kalau anak ibu sakit, hmm. jangan dibawa, oh ini disiram, oh ini dipegang oleh jin di, di WC. Ya. Hmm. Datanglah ke puskesmas, berobat tuh ke dokter Freddy, ke dokter Bang Bang, atau ke mamanya Ella dokter ada mama Ella ya Datang ke situ, ke puskesmas tuh ada mantri Udin, ya di sepatan di situ mantri Udin, ya datang kita jadi jangan datang pul kukus tepung kemangku. Hai mambang-mambang. Sirik. Bukan sirik bahasa Betawi. Kalau sirik bahasa Betawi iri, sirik iya. lo, tompel lo. Nah, ini iya. bahasa Betawi. Tapi ini bahaya bu kalau ibadah dicampuri dengan hal yang demikian musyrik ya dalam Al-Qur'an faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan solihan wala yusyrik bi ibadati iya. ya jadi kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, ingin mendapatkan surga Allah, beramalah yang baik. Siapapun orangnya. Hmm. Beribadah yang baik, jangan dicampuri dengan syirik. ya, Jangan hmm. dicampuri dengan mensekutukan Allah. Ya. Terakhir Pak Nabi, dua menit lagi nih Mungkin himbauan ataupun apa yang disampaikan untuk bekal kita nih di bulan Ramadan Karena ya. baru satu hari, masih 29 ya, hari lah Ini hmm. ya, ketika Ramadan tiba ibu-ibu hmm. Ada malaikat yang berseru dari langit Yeah berserunya begini ya bagi bagial khairi absir mm. wa ya bagias aksir wahai pencinta pencinta kebajikan perbanyaklah berbuat kebajikan di bulan ini wahai pencinta atau pelaku-pelaku maksiat hentikan hentikan sampai Ramadan ya jadi melalui mimbar yang mulia ini juga kami menghimbau kepada saudara atau semua pihak ya terutama pengusaha-pengusaha hiburan, tolong menghormati bulan Ramadan ini dan menghormati orang-orang yang sedang berpuasa supaya kita hidup rukun dan damai di negeri negara Republik Indonesia yang kita cintai. Betul. Ini, ya, ya harapan kita bersama. Ya. ya, baik terima kasih. Dan terakhir ya, kita di bulan Ramadan ini mudah-mudahan negeri kita ini negeri yang baldatun Toyibatun Warabun Gopur Negeri yang subur, makmur, damai, aman, sejahtera Demokratis dan berkeadilan ya. ya. Itu saya kira Udah, ya. baik Terima kasih atas urayannya dan juga doanya Ini doa kita semua Mudah-mudahan di awal Ramadan ini 29 hari ke depan Selalu bisa kita maknai dengan begitu uh, dalam Karena obrol pahala tadi luar biasa untuk kita umat Islam yang berpuasa juga saling berdampingan sesama jangan saling menghujat juga jangan saling eh, menodai nilai ibadah puasa kita karena kalau kita sendiri berusaha untuk uh, menghargai puasa yang kita lakukan maka kita juga harus juga menghargai orang lain yang juga sedang berpuasa. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda dan kami ucapkan selamat menaikkan ibadah puasa dan ibadah lain di bulan yang mulia ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahannya kita semua. Dan Ibu-Ibu terima kasih atas kebersamaannya juga dari Amun terima kasih juga. Pemirsa demikianlah sampai jumpa. Ilal fi amanillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.